وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Yang kami hormati para hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Jamek Kota Malang, para mustami'in mustami'at, para pendengar Radio Madinah FM serta para musyahidin musyahidat, pemirsa Madinah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita melanjutkan kajian yang kita istiqomahkan tiap Sabtu malam Ahad yakni kajian tafsir kita sampai pada surat Al-Asr surat Al-Asr ayat yang pertama sudah kita bahas dan malam hari ini kita akan mengkaji insyaallah pada ayat yang kedua ayat yang pertama wal asri demi masa Ayat yang kedua innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia pasti berada dalam kerugian. Ada dua kata penegas di sini yang diistilahkan dalam bahasa Arab dengan taukid. Yang pertama adalah inna. Artinya adalah sesungguhnya. Lafi khusrin. Lam di situ sebelum fa, sebelum fi ini juga disebut sebagai lam taukid yang kita artikan tadi pasti. Sesungguhnya manusia pasti berada dalam kerugian. Ini kedudukannya adalah sebagai jawabul qasam. Ayat yang kedua ini adalah materi sumpah Allah bersumpah pada ayat yang pertama wal asri demi masa. Apa yang disumpahkan ayat yang kedua ini? Sesungguhnya seluruh manusia pasti berada dalam kerugian. Dibahas oleh para ulama kita, manusia di sini maksudnya siapa? Menurut pendapat yang pertama, yang dimaksud adalah orang kafir atau sekelompok orang musyrik. Wal muradu bihil kafir. Al-Qurtubi menjelaskan maksud dari manusia di sini adalah orang-orang kafir. Qalahu Ibnu Abbas fi riwayati Abi Saleh. Pendapat ini merupakan pernyataan penjelasan yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Abu Saleh warawat dhahaku anhu qal demikian juga ad-dhahak meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas yuridu jama'atan minal musyrikin yang dimaksud manusia yang berada dalam kerugian ini adalah sekelompok orang dari kalangan kaum musyrikin jadi menurut pendapat yang pertama seluruh orang kafir secara umum. Tapi menurut riwayat yang kedua tidak. Ini sekelompok manusia saja. Kalau mau sebut nama cuma ada empat orang. Yang pertama adalah Al-Walid bin Mughirah. Yang kedua As bin Wa'il. Yang ketiga Aswad bin Abdul Muttalib bin Asad bin Abdul Uzza dan yang keempat adalah Aswad bin Abdu Yaguth Ini empat orang menurut riwayat yang kedua dari sahabat Abdullah bin Abbas yang dimaksud kata al-insan manusia di sini. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ternyata nanti dua riwayat ini merupakan pendapat yang minoritas. Jumhurul mufassirin mayoritas ulama ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud al-insan manusia di sini adalah seluruh manusia. Tidak hanya orang kafir saja. Tidak hanya beberapa nama yang tadi disebutkan dari kalangan kaum musyrikin. Seluruh manusia berpotensi ada kemungkinan pasti mengalami kerugian. Ini adalah pendapat yang sahih yakni bil insan jinsun nas. Yang dimaksud dengan manusia di sini adalah jinsan nas, jenis manusia. Seluruh manusia berkemungkinan mengalami kerugian. Lafi khusrin ay lafi ghabnin berada dalam kerugian. Maka di sini ada satu pelajaran bagi kita menurut ayat yang kedua ini Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang berada dalam wilayah kerugian. Kerugian apapun itu dikatakan khusrin di sini pakai bentuk nakiroh. Tidak ada alif lamnya. Suatu kata atau isim dalam bahasa Arab kalau ada alif lamnya ini namanya ma'rifah. Tapi kalau tidak ada alif lamnya namanya nakiroh apapun itu berada dalam kerugian apapun, kerugian yang sifatnya duniawi, lebih-lebih lagi yang berifat, bersifat ukhrawi. Seluruh manusia ada kemungkinan, tapi tentu nanti ada pengecualian, sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh ayat yang ketiga. Kita masih membahas ayat yang kedua ini. Makanya ketika Al-Qurtubi menjelaskan ayat yang kedua ini, dijelaskan oleh beliau di sana ada perbedaan antara masa tua orang mukmin dan masa tua orang selain orang yang mukmin. Sama-sama tua. Yang satu mukmin, yang satu tidak beriman. Yang satu ahli ibadah, yang satu bukan termasuk orang yang ahli ibadah. Bagaimana keutamaan masa tua orang yang mukmin? Bagaimana keutamaan ketika seseorang sudah fisiknya lemah tapi dulu ketika dia kuat, ketika dia muda, dia istiqomah ibadah. Dijelaskan di sini waqala Ibrahim. Ada seorang ulama yang bernama Ibrahim. Innal insana sesungguhnya manusia itu ida ummira dunya wa Jika dia dipanjangkan usianya ketika dia hidup di dunia, wa harima. Haram itu orang yang sudah sangat tua Orang itu kalau panjang umur dan dia itu sudah memasuki tua yang sangat tua, usia yang sangat tua. La fi naqsin wa dha'fin wa Pasti dia itu akan fisiknya sudah mengalami kekurangan dari segi kekuatan dan kesehatannya. Wa dha'fin, dia sudah lemah, tidak seperti dulu lagi. Wa dan kembali lagi ke masa awal kejadian atau penciptaannya. Dalam surat Yasin salah satu ayat menegaskan wa man nu'ammirhu hufil fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan usianya akan kami kembalikan ke awal kejadiannya, ke awal penciptaannya. Lek tirose tiang Jawa kados lari alit malik. Secara fisik, secara pikiran tidak bisa dipungkiri lagi tapi kemudian ditegaskan dalam riwayat menurut ulama yang bernama Ibrahim tadi, illal mu'minin kecuali orang-orang yang beriman. Fa innahum tuktabulahum ujurahum karena sesungguhnya mereka tetap ditulis pahala mereka allati kanu ya'malunaha fi hali syababihim ketika mereka mampu melaksanakan atau melakukan kebaikan-kebaikan itu ketika mereka berasa di masa mudanya. Contoh gampanganipun, ada orang di masa muda ketika dia kuat, kok kuat untuk melakukan ibadah sholat sekian rokaat. Makin sepuh makin lemah, kondisi fisiknya sudah tidak seprima dulu ketika dia masih muda. Maka menurut keterangan tadi itu, ketika di masa tua dia tidak memiliki kualitas ibadah sama seperti dulu ketika dia masih muda, tetap dicatat kebaikan yang sama, pahalanya sama-sama seperti ketika dia mampu melakukannya di masa muda. Inilah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang-orang yang mukmin dan bukan orang yang mukmin memiliki perbedaan di masa tuanya. Tapi satu hal pelajaran yang bisa kita ambil para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika menafsirkan ayat yang kedua, dibahas oleh para ulama tafsir salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dulu dalam surat At-Tin ayat 4 sampai 5. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami ciptakan dawai pun Gusti Allah manusia itu dalam bentuk yang terbaik dalam bentuk yang paling sempurna. Thumma asfala safilin. Kemudian kami kembalikan mereka ke tempat yang sangat rendah. Tempat yang sangat rendah bagi orang-orang kafir ini adalah neraka jahanam. Tapi bagi orang mukmin dulu memang kuat, tapi ketika makin sepuh kondisinya makin melemah, tidak mengurangi pahalanya sama sekali fisik duniawi saja yang kemudian melemah, ada tarojuk, ada kondisi sifat dan sikap yang kembali seperti muda, tapi tidak mengurangi kebaikannya sama sekali. Inilah kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala. Innal insana lafi khusrin punya makna yang berbeda yang berlaku baik bagi orang yang beriman seperti apa, bagi orang yang tidak beriman seperti apa. Semoga Allah menjaga dan menguatkan keimanan dan Islam kita sampai akhir hayat kita. Kerugian kita hanya duniawi saja. Tidak sampai kemudian kerugian yang menimpa agama kita, menimpa akidah kita, menimpa ibadah kita. Likulli kasrin fa innallaha yujbiruhu. Kalau ada kekurangan, pasti kekurangan ini akan ditutup oleh Gusti Allah. Wa ma liqanatid dini jubranu tapi kalau kekurang wa malikas qanatid dini jubranu. Tapi kalau kekurangan itu menimpa agama seseorang, siapa lagi yang akan menutup kekurangan itu? Orang makin sepuh, orang makin sakit-sakitan, ada kekurangan secara fisik, tapi tidak menimpa akidah dan agamanya. Pasti akan ditutup dalam arti diganti oleh Gusti Allah. Tapi kalau kekurangan itu dalam hal agama, tidak menjalankan kewajiban sholat, tidak menjalankan kewajiban-kewajiban agama, ini sudah kekurangan yang menimpa agama. Ini nanti siapa yang akan menutupi kekurangan itu? Orang sakit asam lambung, ketika dia meninggal dunia, asam lambungnya langsung waras nepotasi penyakitan asam lambung langsung waras itu dan dia kalau menghadapi dengan sabar sudah selesai kejelekan keburukan dalam tanda kutip dari penyakit asam lambung itu akan berhenti. Sudah akan berganti dengan kebaikan pahala keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada orang tidak mau beriman, ada orang tidak mau sholat, ini nanti dampak negatifnya dunia dan akhirat. Ini maksud ketika disinggung di sini juga surat Atin ayat 4 sampai 5 itu ketika ada munasabah ada keterkaitan dengan surat yang eh, dengan ayat yang kedua surat Al-Asr ini inggih menika dawuhipun Gusti Allah innal insana lafi khusr sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian ada kerugian yang sifatnya duniawi di akhirat sudah tidak rugi lagi tapi ada kerugian yang dunia dan akhirat dulu pernah kita jelaskan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha khalaqal us khal, innallaha khalaqal yusraini wa usran wahidan Sesungguhnya Allah dawuhipun Kanjeng Nabi menciptakan dua kemudahan dan satu kesusahan. Pokoknya orang ini beriman. Bagi orang beriman itu berlaku rumus dua banding satu. Dua senang, satu susah. Seneng ini kali, tapi susahin namun setunggal. Pokoknya orang ini beriman Dawi pun kanjeng Nabi dalam lanjutan hadis tadi itu. Falan yaglibal usru yusraini. Satu susah tidak bakal mengalahkan dua kesenangan. Maksudnya apa? Allah memiliki dunia dan akhirat. Isinin donya niki lek mboten susah, nggih nikmat. Kalau tidak nikmat ya musibah. Bagi manusia ada yang dominan nikmatnya. Pendamelane pun mapan, Rezeki ini pun luar biasa sampai turah-turah. Kemudian dia juga punya sisi musibah. Kadang sakit, kadang diuji oleh keluarganya, kadang diuji oleh melalui orang lain. isi nindonya namung kali, lek mboten nikmat nge, musibah. Tapi ada orang yang dominan nikmatnya. Ada yang dominan musibahnya. Tapi yang jelas selama di dunia tidak ada musibah yang 100% sebagaimana tidak ada nikmat yang juga 100%. Sak seneng senengnya wong, pasti dia punya sisi-sisi kehidupan yang tidak menyenangkan dirinya. Dawi pun tiang malang orang Jawa mengatakan urip niku sawang sawang sinawang sak suge sugene uang pasti ada sisi musibah yang menjadi bagian musibah atau ujiannya selagi dia hidup di dunia tapi orang yang beriman berlaku rumus dua banding satu wonten tiang tendonya nikmat niki pun dominan mewarnai kehidupannya kok ternyata dia mensyukuri nikmat itu dalam pengertian syukur yang hakiki yang beberapa kali kita sampaikan versi Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi syukur asyukru ala nikmah alla yu'sa bi amihi nikmat dari Allah tidak digunakan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala piyambake angsal nikmat kuatah pun sandang pangan papan niki mboten kirang-kirang kok dia menggunakannya untuk ibadah tidak sama sekali digunakan bermaksiat kepada Allah kalaupun dia khilaf dia bertaubat mengakui kesalahan dan kekhilafannya orang yang seperti ini tentunya sampun seneng ten akhirat bakal dados tiang ingkang tambah tambah seneng berarti menangnya senangnya yang menang itu ten donya seneng ten akhirat tambah seneng ada kemungkinan ten donya susah secara ekonomi tidak semapan contoh yang pertama dia hidup di bawah garis kemiskinan tapi dia kok sabar sembahyang nggih tasik sembayang wayai Ramadan nggih ngelampai siam Ramadan dia tidak hasut tidak iri menjaga lisannya berakhlakul karimah istiqomah ibadahnya uripe susah tapi ketika dia sudah meninggal dunia, orang yang iman semacam ini tidak bakal lagi menjadi orang yang susah. Senangnya itu cuma kalah satu. Tentunya tok kalah ini. Tentunya buatan pati seneng. Dia banyak dirundung musibah. Tapi kemudian untuk menangkap, maaf meningkatkan derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia meninggal dunia susahnya tadi itu akan berubah menjadi kebahagiaan-kebahagiaan di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Singkalah senengi namung setunggal. Tidak mungkin orang beriman itu susahnya mengalahkan senangnya yang jumlahnya dua tadi itu. betul mungkin. Tidak mungkin orang beriman tentunya susah, ten akhirat tambah tambah susah. Tapi kalau orang itu tidak beriman, Orang ini kok tidak mau menjalankan kewajiban agama. Uripe los-losan pun. Dia tidak tahu mana halal dan haram, semua ditabrak saja. Mungkin di dunia dia senang. Secara ekonomi mapan, Pendamelane pun sae. Tapi ketika dia tidak tampil menjadi orang yang iman istiqomah dalam ibadahnya, di akhirat jangan harap dia menjadi orang yang kembali senang dikatakan dalam surat at tadi itu thumma asfala safili ditempatkan di tempat yang serendah-rendahnya naudzubillah min dzalik niki sik lumayan tendonya seneng ten akhirat susah untung si onok senenge itu tasik nayamul nih lah contoh sing paling buatan saya ini tendonya susah ten akhirat tambah tambah susah di dunia sudah banyak musibah, banyak ujian yang eh, banyak banyak sesuatu yang dia tidak senang. Dari segi ekonomi dia masih susah. Utang kali lobang tutup lobang. Ternyata tentunya susah, terus mboten purun sembahyang. Wayai Ramadan nggih mboten purun ngelampahi siam Ramadan. Melanggar kewajiban demi kewajiban agama, melanggar aturan agama, mencuri dan seterusnya tentunya susah ten akhirat tambah tambah susah naudzubillah min dalik sampai wonten unen-unen ten coro Jawa tuku kropo embo rambak tuku kropo embo rambak donya gak jopo akhirat gak nyanda, wis donya e mboten jopo akhirat e mboten mboten nyanda, rugi ten donya mboten sepiro rugi akhirat melebu merebu neraka Allahumma ajirna minan nar. Semoga kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan api neraka. Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tentunya kita minta kebaikan. Di akhirat kita juga minta kebaikan. Allah punya dua-duanya. Kita minta kebaikan kedua-duanya Allah menguasai dunia, Allah menguasai akhirat. Kita minta kebaikan dua-duanya. Pun mek kepingin enak ten dunia tok, pun kepingin mek enak ten akhirat tok. Dunia akhirat mugi-mugi sae, mugi-mugi selamat dunia akhirat. Wakina ada benar dan semoga Allah menghindarkan diri kita semuanya dari siksaan api neraka, kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada munasabah, ada kesesuaian antara ayat yang kedua surat Al-Asr ini dengan surat At-Tin ayat yang keempat dan kelima bahwa isinya dunia lek boten nikmat nggih musibah setiap orang berpotensi ada mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan tadi sudah kita sampaikan dalam beberapa alinea bentene tiang iman kali beten iman sama-sama sakit sama-sama sakit tapi ketika dulu ketika dia sehat dia istiqomah orang yang sakit itu tetap akan mendapatkan kiriman catatan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi bagi orang yang tidak mau beriman ini sebentuk siksaan bagi dia na'udzubillah min pelajaran yang lain kalau memang semacam itu kita harus menyadari bahwa kita adalah makhluk. Makhluk ini pasti akan mengalami perubahan. Yang tidak bakal berubah itu namun Gusti Allah. Kullu syai'in halikun illa wajah. Kabeh bakal rusak sing boten rusak mung Gusti Gusti Allah. Pendengaran kita ini bakal rusak sing boten rusak namun Gusti Allah lisan kita, kemampuan kita otot kita akan mengalami yang namanya titik nadir setiap fenomena alam termasuk yang ada dalam diri kita ada yang namanya titik kulminasi ada yang namanya titik nadir titik kulminasi itu adalah puncak kalau kesehatan itu puncak tahes-tahes kalau karir itu puncak karir kalau kemudian kebahagiaan ini puncak kebahagiaan, tapi ingat ketika kita selama hidup di dunia sawang sinawang, tidak ada nikmat 100% sebagaimana tidak ada musibah 100%, ternyata berlaku hukum alam bagi makhluk ini. Makhluk itu pasti berubah. Setiap yang ada awalnya pasti ada akhirnya. Tidak mungkin kemudian berada orang ini terus berada di puncak karir. Seorang pejabat, dia memiliki instruksi yang selalu didengar oleh bawahannya. Apapun yang dia ucapkan selalu dijalankan oleh bawahannya. Ya karena dia menjadi atasan. Tapi suatu saat pensiun, pembetan pensiun. Kalau sudah pensiun, sudah itu. Setiap manusia fenomena alam apapun yang dialaminya pasti akan mengalami yang namanya titik kulminasi lalu akan terus mengarah kepada titik titik nadir tadi itu kesehatan oh boten kiat nopo tiang singen si nom nome tapi ketika dia makin lanjut usia akan mengarah pada yang namanya titik kulminas eh, titik nadir menuju titik, menuju titik rendah tadi itu tapi rendahnya itu adalah kematian ketika dia sudah tidak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di dunia tapi bagi orang beriman, lekas akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan di, di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Orang berada ada satu kaidah yang mengatakan semacam ini. Al asya ida kamulat naqasat. Segala sesuatu, pokoknya dia ini makhluk. Pokoknya dia ini makhluk. Kalau sudah menuju titik kesempurnaan, kesempurnaan yang dimiliki oleh makhluk, bukan kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Al asya idza kamulat segala sesuatu pokoknya dia makhluk. Kalau sudah menuju titik kesempurnaan yang sudah ditentukan oleh Gusti Allah, nakosat pasti kesempurnaan itu akan berkurang sedikit demi sedikit atau berkurang secara drastis. Dan ini yang kita rasakan. Tiang tambah sepuh, tambah kiat, nopo tambah beten kiat, tambah beten kiat ini karakter makhluk oh aku lek biyen kasih urip nikmati sampun dikirangi lek biyen marning sak toples saya tak deweni biyen <laughs> biyen untune tasik kiat sakniki loro wae timut ngiwa tengen ngiwa tengen boten gol-gol teng tenggorokan itu pun bien al asya idza kamulat naqasat ini kalau semua semua manusia pasti akan mengalami pasti akan mengalami titik kulminasi dan titik nadir ini cuma sedikit yang bisa menyadarinya bahwa saya ini adalah makhluk kabeh bakal rusak sing boten rusak mung Gusti Gusti Allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sesungguhnya kita ini adalah milik Allah cepat atau lambat akan kembali kepada Gusti kembali kepada Gusti Allah. Kita akan kehilangan semuanya. Tapi yang jelas kita tidak akan pernah kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang beriman, lembatan iman, nikmatin dunia hilang Gusti Allah nggak hilang Maksudnya rahmat rahmat Allah bagi orang itu juga bakal hilang di akhirat nanti. Naudzubillah min dzalik. Lek tentunya angsal rahmat, orang kafir masih mendapatkan rahmat Nggih sami kita angsal arto, angsal ojir, kita hesami sami. Tapi ten akhirat jangan harap lagi dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. naudzubillah thumma naudzubillah min dalik Tentang titik kulminasi dan titik nadir ini pernah diriwayatkan oleh sahabat Anas tentang onta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niki kagungan unta diparingi atba, diparingi asmo atba jadi ontanya dikasih nama, dikasih nama Adba. Adba ini adalah onta yang super cepat. Lek wonten balapan atau nggak sengaja balapan di peperangan kemudian onta ini jalan, onta Nabi ini tidak pernah dikalahkan oleh onta milik siapapun. Suatu saat dalam riwayat yang dihikayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, ada seorang Arab Badui nuntun ontanya datang ke kota Madinah dipertemukan ontanya dengan ontanya kanjeng Nabi yang bernama Atba tadi itu. Balapan unta loro niki. Ternyata kali ini onta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil dikalahkan oleh onta dari orang Arab Badui tadi itu. Para sahabat gempar, lo onta kanjeng Nabi kalah, kalah. Dikalahkan oleh onta milik orang Arab Badui. Ketika berita itu disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh hikmah, Nabi menanggapi dengan kalimat yang kalau diterjemahkan seperti ini. Menjadi haknya Allah. Segala urusan dunia yang diangkatnya suatu pasti suatu saat pasti akan dia rendahkan. Segala sesuatu pokoknya makhluk suatu saat akan diangkat oleh Gusti Allah. Tapi sudah menjadi hak Allah suatu saat akan merendahkan tadi itu, merendahkan makhluk tadi itu onta Nabi mengalami titik kulminasi. Tapi kemudian ternyata lambat laun akan menuju yang dinamakan titik nadir. Segala sesuatu yang namanya makhluk akan memiliki karakter yang semacam ini. Pasti akan berubah. Sempurna nanti sedikit demi sedikit akan menurun. Dalam hadis tadi itu yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajari kita sebagai umatnya tentang hakikat dunia. Jadi Nabi tidak membanggakan sesuatu yang sifatnya duniawi. Nabi tidak membanggakan barang miliknya, milik beliau. Beliau menanggapi urusan ini dengan simpel. Contohnya dalam onta adba tadi itu. Beliau sering mengatakan Masya Allahu kan wa malam lam yasha lam yakun segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah bakal terjadi tapi yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak bakal tidak bakal terjadi ini kalau memang karakter makhluk semacam itu baiklah para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah inilah beberapa keterangan yang terkait dengan eh, surat Al-Asr ayat 2 ini yang kita gabungkan dengan penjelasan bagaimana ada munasabah dengan surat At-Tin ayat 4 sampai 5 kita kembali kepada surat Al-Asr ayat yang pertama ayat yang kedua sudah kita tuntaskan maka kita sekarang membahas ayat yang terakhir yang menurut sebagian ulama ayat yang ketiga inilah yang menjadi inti dari surat Al-Asr kalau surat Al-Asr ini sebanding dengan sulusul Quran sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka inti sepertiga Al-Quran itu terletak pada ayat yang ketiga ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Illalladzina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling berwasiat pada kebenaran dan berwasiat pada kesabaran Al-haq diartikan juga dengan at-tauhid. Berwasiat untuk mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Asr ayat yang ketiga ini mengajarkan kepada kita tentang jenis-jenis kesolehan. Ada yang dinamakan kesolehan personal, kesolehan pribadi. Ada lalu yang dinamakan dengan kesolehan sosial ada soleh yang dimiliki sendiri, kebaikan yang dimiliki sendiri, tapi ini masih belum menjamin orang itu akan keluar dari wilayah kerugian. Sebelum dia menggadaikan dirinya untuk menjadi salah satu faktor orang yang mendakwahkan kesolehan itu ditransfer kepada yang lain sehingga menjadi kesolehan sosial. Dados apik dewe Api dipek dhewe ini mboten angsal menurut ayat ini illalladzina amanu wa amilus salihat kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh beriman beramal soleh ini kesolehan sosial kesolehan personal watawasau bil haqqi watawasau sabr saling nasihat menasehati dalam kebenaran yang diartikan dengan tauhid mengajak orang mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dan saling berwasiat pada kesabaran. Ini yang dinamakan ikhtiar untuk menjadikan kesolehan ini menjadi kesolehan sosial. Dan untuk menjadi baik sendiri ini mudah. Tapi mengajak orang lain untuk berbuat baik ini tidak mudah lagi. Makanya Sayyidina Luqman ketika mengajari menasihati anaknya. Wasbir ala ma asabak. Wa'mur bil ma'rufi wanha anil munkar wasbir ala ma asabak. Perintahkanlah kebaikan, cegahlah kemungkaran. Ini berarti sesuatu yang bersifat watawasau bil haqqi watawasau bis Dinasihatkan oleh Sayyidina Luqman wasbir ala ma asabak. Bersabarlah menghadapi segala sesuatu yang akan menimpamu. Pasti ada resiko perjuangan. Ada orang sholat, sholatnya dipek dewi. Ada orang puasanya, puasanya dipek dewe. Ini lebih mudah. Tapi dia ketika sudah berkomitmen untuk mengajak orang lain, berbuat kebaikan, amar ma'ruf, apalagi nahi mungkar, sudah akan banyak musibah, sudah akan banyak sesuatu yang menjadi bagian dari ujian atau resiko perjuangannya difitnah orang, dicemooh orang, mungkin sekarang bahasanya dibully orang, ini sudah dinasehatkan oleh Sayyidina Luqman sekian abad yang lalu yang direkam dalam surat Luqman. Wasbir alama asabat. Ini juga yang menimpa seorang pemuda yang bernama Habibun Najjar. Kalau kita membaca salah satu ayat yang ada dalam surat Yasin, disebutkan di situ tentang lelaki dari ujung kota wajah amin aqsal madinati rajului yas'a qala ya qaumit tabi'ul mursalin datang lelaki dari ujung kota yang mengajak penduduk kota itu ya kaum tabiul mursalin wahai kaumku ikutilah para utusan itu setting atau latar belakang cerita ini Allah mengirimkan dua utusan di suatu kota tapi dakwah dua orang utusan atau Rasulullah ini ditolak mentah-mentah oleh penduduk kota dikuatkan oleh utusan yang ketiga ternyata juga sama ditolak mentah-mentah. Padahal yang diajakkan itu kebaikan, dakwah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu datang lelaki dari ujung kota tadi yang bernama Habibun Najjar. Dia ini bukan seorang utusan Allah. Dia juga bukan seorang ulama. Tapi ketika dia sudah beriman, ada kekuatan yang terpatri dalam hatinya, saya harus melakukan sesuatu untuk dakwah agama ini mengajak. Yang diajakkan itu dia bukan membuat materi baru. Dia cuma mengajak ya kaum tabi'ul mursalin. Wahai kaumku, penduduk kota ini, ikutilah para utusan itu. Yang diajakkan itu benar, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata apalagi Habibun Najjar, wong tiga utusan ini saja ditolak mentah-mentah apalagi yang bukan utusan Allah, yang bukan ulama, penampilannya juga bukan ulama. Akhirnya ending dari kehidupan Habibun Najjar, dia ini selain difitnah, disiksa, akhir hayatnya juga dibunuh oleh penduduk kota tadi itu. Dia menjadi korban martir di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk memperjuangkan agama. Makanya Al-Imam Asy'arawi ketika menafsirkan ayat ini waja'a min aqsal madinati rajuli yas'a qala ya qawmit tabi'ul mursalin beliau membagi manusia itu menjadi empat kategori. Kategori yang pertama, orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Mungkin pekerjaannya hanya untuk dirinya sendiri, kebaikannya juga hanya untuk dirinya sendiri. Rajulun watonuhu dhatuhu wa nafsu. Orang yang orientasi hidupnya itu hanya untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Dia melihat orang lain harus memberikan kemanfaatan kepada dirinya Sedangkan dia melihat dirinya sendiri tidak harus memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Ini orang singgolek penae dewi. Cak ring medurah kardiman. Napa kardiman ya kak? Karabedibik nyarise nyaman. Itu. Ini kategori orang yang pertama. Kategori orang yang kedua, radinayamul daripada yang pertama. Orang yang kedua, rojulun watonuhu ahluhu wa orang yang orientasi hidupnya itu adalah selain dirinya juga istri dan keluarganya. Ini sudah dikatakan lumayan mengapa? Karena dia sudah menjadi pribadi yang bertanggung jawab, memperjuangkan kemaslahatan keluarganya. Tapi kalau dibandingkan atau dihubungkan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak memberikan kemanfaatan kepada yang lain kategori yang kedua ini masih belum ideal. Sebelum dia menjadi kategori orang yang ketiga, rojulun watanuhu sya'buhu wa ummatuh. Orang yang orientasi hidupnya itu adalah memperjuangkan kemaslahatan lingkungan masyarakat dan umatnya. Tentu selain diri sendiri sudah beres, keluarganya sudah beres, apalagi lingkungan masyarakat umatnya ini menjadi perhatian. Termasuk kemaslahatan yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Ada masyarakatnya yang belum sholat, dia harus merasa ada sesuatu yang harus saya berikan kepada masyarakat saya. Dengan kekuatan apapun yang kita miliki. Wa lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Orang yang punya ilmu sedekahkan ilmunya. Nah du'at qabla kulli syai'. kita ini adalah dai, penyeru kebaikan sebelum kita menjadi apapun. Oh saya karyawan perusahaan. Sebelum menjadi karyawan, kita ini adalah juru dakwah sebelum kita menjadi apapun. Oh saya ini pekerjaannya di pasar seorang pedagang. Sebelum jadi pedagang, kita ini adalah juru dakwah. Nah nuduat qabla kulli syai. Supaya apa? Keluar dari wilayah kerugian yang dimaksud dalam surat Al-Asr ayat 3 ini. Kebaikan tidak bisa dimiliki sendiri. Semua orang akan ditanya tentang ilmunya. Wa man kana lahu ilmun bi ilmi. Yang punya ilmu sedekahkan ilmunya. Wa man kana lahu jahun bi jahi. Orang yang punya kekuasaan, sedekahkan kekuasaannya itu untuk perjuangan dan dakwah agama. Akan ditanya nanti oleh Gusti Allah. Menjabat sebagai ketua RT, ketua RW, apalagi kepala desa, lurah, apalagi wali kota, bupati, gubernur, presiden akan ditanya oleh Gusti Allah dengan jabatannya itu apa yang kamu gunakan untuk dakwah dan perjuangan agama wa man kana lahu quwwah falyatasaddaq biquwwati kok ilmu tidak punya kedudukan jabatan kita tidak punya tapi pasti setiap manusia pasti punya tenaga pasti punya kuah wa man kana lahu quwwah falyatasaddaq biquwwati orang yang punya kekuatan sedekahkan kekuatannya itu Wa mangkana lahu malun falyatasaddaq bimali dan orang yang punya harta sedekahkan hartanya itu untuk perjuangan dan dakwah agama. Kita tampil menjadi kategori yang ketiga. Rajulun watanuhu sya'buhu wa ummatuh. Yang lebih ideal lagi ini orang yang keempat, kategori nomor sekawan. Ini sulit untuk dicapai kecuali hanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajulun watanuhu al-alam kulluh Orang yang orientasi hidupnya itu adalah kemaslahatan alam semesta. Ini hanya bisa dicapai, kata Al-Imam Asy'arawi dalam tafsir khawatirnya, hanya oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didawuhkan oleh Gusti Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil Alami. Paling tidak kita menjadi yang ketiga. Keempat monggo sekian persennya. Tapi fokus yang ketiga ini sudah luar biasa tidak boleh kebaikan itu hanya dimiliki sendiri. Kesolehan personal tidak menjamin seseorang sudah tidak rugi lagi menurut surat Al-Asr. Sebelum dia watawasau bil haqqi watawasau bis Jadi iman, amal soleh, lalu kemudian nasihat menasehati, berdakwah. Nahnu du'at qabla kulli syai' Orang untuk dakwah itu tidak harus dia yang disebut ulama. Alim itu kan nggak harus alim semua ilmu. Dia alim dalam dia tahu dalam bab wudhu. Belum tahu bab sholat. Berarti orang ini sudah dikatakan alim dalam bab wudhu. Meskipun sementara belum alim dalam bab sholat. Saya tahu masalah sholat. Saya tahu kewajiban sholat berarti saya sudah alim dalam bab solat. Saya belum tahu bab puasa, sementara saya belum alim dalam bab puasa. Maka setiap orang adalah alim sesuai dengan materi keilmuan yang sudah dia pahami. Intinya para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah sebagai penutup penjelasan tafsir surat Al-Asr ini, iman itu adalah al-ilmu wal yakin. Kita tahu dan meyakininya. Tahu harus yakin, nggak boleh dia ini tahu terus nggak yakin atau yakin tapi dia nggak tahu apa yang dia yakini. Jadi pengertian iman yang paling mudah adalah al ilmu wal yakin. Dia tahu dan dia yakin. Kalau sudah tahu dan dia sudah meyakininya, wa amilus salihat dia mengamalkan. Kalau sudah mengamalkan, ayo diajarkan kepada yang lain. Makanya kesimpulannya surat Al-Asr ini mewajibkan kepada kita tiga hal. Yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga adalah ta'lim. Ilmu kita harus mencarinya, amal kita harus mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan dan ta'lim kita harus mengajarkan apa yang sudah kita tahu dan yang sudah kita amalkan. Mugi-mugi dados ilmu engkang barokah, manfaat, maslahat di dini wad dunia wal akhirah. Semoga Allah keluarkan kita dari wilayah kerugian, kesusahan apapun yang kita jalani. Mungkin menimpa fisik kita, mungkin menimpa ekonomi kita. Semoga diganti dengan yang lebih baik oleh Allah di dunia sebelum kita mendapatkan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.